Rasulullah SAW pernah ketika berperang Selesai perang Rasulullah memerintahkan pada Abdullah bin Hawalah al-Azdi Untuk berkeliling Mencari makanan Karena saat itu dalam kondisi lapar Tapi ternyata berjam-jam berkeliling Tidak mendapatkan gonimah Tidak ada hewan seekor pun Baik itu ke unta, kuda, eh, unta, kemudian kambing Ataupun sapi Tidak ditemukan Maka kembali dalam wajah eh, menyesal dan tangan kosong. Maka Rasulullah mengatakan, Ya Ibnu Hawalah Hei Ibnu Hawalah Jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya Itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kalian Ketimbang kepala dan pundakmu ini Pernah sekalian sekarang di Gaza sudah berkibar panji hitam di sana Selat Gaza Coba lihat Selat Gaza Panji hitam itu sudah berkibar Artinya tinggal 75 km lagi Ke Masjidil Aqsa panji ini akan dibawa oleh Indonesia Makanya mereka menyambut kita para hamba Allah. Mereka menyambut kita. Mereka merayakan HUT RI. Mereka tidak diminta. Mereka merayakan sendiri. Untuk membuat mereka bersabar menanti kehadiran kita. Karena mereka yakin yang akan membebaskan mereka dari kezoliman Yahudi adalah bangsa kita. Maka Pak kita akan diam saja? Mendukung mereka habis? Kalau mereka habis, lalu Akang-akang ini nikah dengan siapa? Anas itu mahal-mahal. Ya, secepatnya Allah. Mereka sedang menunggu kehadiran kita. Makanya mereka selalu mem, mem, apa, merayakan HUT RI di sana. Tidak kita minta, tapi karena keyakinan mereka. تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله الذي أعز بالإسلام أهلا وأذل بالشرك والكفر أهلا أما بعد باسم دار القرآن الكريم أندونيسيا في قطاع غزة العزة نتقدم بالتهنئة القلبية الحارة إلى دولة أندونيسيا الشقيق حكومة وشعبا بمناسبة يوم الاستقلال الحادي والسبعون كما ونتقدم لهم بالتهنئة القلبية الحارة بمناسبة التحرر من الاحتلال الهولندي الذي دام لأكثر من ثلاثة قرون كما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتحرر من الاحتلال الصهيوني وأن نصلي جميعا حكومة وشعبا في دولة أندونيسيا الشقيق yang mereka kibarkan pertama kali bendera kita. Itu mengisyaratkan hadirnya kita dulu. Baru merdekalah mereka, baru bendera Palestina dikibarkan. Kebayang nggak kalian? Seorang diri melihat ini. Bagaimana saya tidak nangis orang baru kalian? Ini jajah dari Allah bagi kita. Orang sekalian, jangan boleh leha Pintu surga sudah dibukakan di sana. Dan tidak lama lagi dia terbuka di negara kita. Allahu Akbar. Allah. Inilah dia makna dari Isra Mi'raj, momentum kebangkitan Islam. Ya, maka jangan salah. Sekali lagi, mereka bermimpi bertemu Rasulullah. Ada lima, lima orang dari Gaza. Mereka bertemu mimpi Rasulullah SAW di malam yang sama. Mimpi bertemu Rasulullah di malam yang sama. Tidak saling kenal dan tidak janjian. Tidak SMS-an. Weh, malam ini kita mimpi Rasulullah ya. Enggak. Karena mereka tidak saling kenal. Jadi mimpi itu Rasulullah berkata, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min min zulmil yahud wa yu'adun al-aqsa ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Hai ahli Gaza, hai penduduk Gaza, hai penduduk Syam, Sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan al quds Al-Aqsa kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia. Allahu Akbar. Ya, persiapan yang terbaik saudaraku. Ya, ini adalah momentum kebangkitan Islam. Insya Allah kita runtuhkan kapitalisme Amerika dan Indonesia Yahudi dan kita kembalikan kemuliaan itu sebagaimana yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya.